Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Majelis Syama'il Majelis Sirah Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Maka kita berharap agar majelis ini adalah majelis di mana ketika kita bersolawat kita dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala setelah Allah adalah yang mulia adalah aku di antara Bani Adam di antara segenap anak Adam wa ajwadu min ba'di man 'alima 'ilman fanasyara dan yang mulia setelah aku kata Rasulullah dari anak Adam adalah orang-orang yang menuntut ilmu kemudian dari ilmu itu disebarkan kepada kaum muslimin disebarkan kepada orang-orang yang nggak ngerti itulah yang orang yang mulia sisi Allah dan di sisi baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita menuntut ilmu, hendaknya kita nggak main-main. Menuntut ilmu, hendaknya kita bersungguh-sungguh. Karena setiap seorang di antara kita yang menuntut ilmu berapa dari umatnya Rasulullah yang menunggu untuk mendapat siraman ilmu tersebut. Ilmu kita ambil dari madinnya, kita ambil dari sumbernya nomor pesan Ketika kita dapat ilmu tersebut, kita amalkan kepada diri kita, kemudian kita sebarkan kepada umat Rasulullah yang dimana mereka muta'atisyun, mereka itu haus akan ilmu, mereka haus akan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak usah jauh-jauh yang keluar pulau, di negeri kita bahkan di kota kita Batu ini sendiri nggak sedikit daerah dan tempat mengajarkan ilmu agama nggak sedikit pula yang mereka sholatnya pun masih belum benar ngajinya masih belum benar maka setiap di antara kita yang menuntut ilmu berapa ribu orang umat Nabi Muhammad Wasallam yang menunggu haus akan siraman dari apa yang kita dapat maka itu setiap para penuntut ilmu hendaknya membulatkan tekadnya untuk nantinya mengamalkan ilmunya yaitu dengan berdakwah jalan Allah Subhanahu wa taala karena itulah sabil, itulah jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di mana baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan kul hadi sabil atau ilallah kul hadi sabil atau Allah halaman manittaba'ani. Katanya Rasulullah katakan wahai Muhammad hadi sabil ini jalan jalanku apa atau Allah berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala itu jalan yang baginda Muhammad Shallallahu Alaihi wasallam dakwah Makanya kan Nabi Muhammad bin Umar bin Sumit beliau mengatakan syabakatu ilmi laduni ad-da'watu ilallah. Jaringnya ilmu laduni itu dakwah. Kalau ilmu laduni itu perlu kita jaring supaya kita paham Allah, kita membaca Al-Qur'an penuh dengan pemahaman inti daripada Al-Qur'an. Kita mempelajari fikih dengan pemahaman musyarakatnya, ada jalannya, apa jalannya? Dakwah ya Allah. Kita berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika keluar dari pondok pesantren, ketika pulang ke rumahnya, ketika jalan ke masjid, ketika berizin menuju ke suatu tempat, berniat dengan dakwah Allah Subhanahu wa taala, itu syabakatul baladuni. Jangan kita bila kalau di pondok jadi santri, kalau keluar udah seperti orang yang di luar nggak ada bedanya dengan orang maka apa untungnya kita menuntut ilmu apa untungnya kita belajar apa untungnya kita gali ilmu warisan baginda Muhammad Shallallahu Alaihi wa alihi wasallam ayo nggak sedikit negeri kita ini membutuhkan orang-orang yang mau mengajarkan menebarkan ilmu ya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa alihi wasallam maka kita nggak boleh main-main kalau kita main-main untuk ilmu di sini maknanya kita ini Orang sudah nunggu, bukan cuma sekedar jangan kita sangka ketika kita nuntut ilmu ini orang tua kita yang nunggu. Anak nuntut ilmu di sini udah kalau nggak lulus paling nanti yang sumpah abah umi. sumpah nanti cuma bapak sama ibu, yang lainnya enggak. Siapa bilang? Orang tua cuma dua tiga orang, insya Allah ustadz yang lain bisa nyukupi mereka. Tapi ketika kita menuntut ilmu, kita nggak jadi, kita putus sampai tengah jalan, yang sesat, yang menyesal, yang sedih adalah umat Rasulullah SAW. Mereka mau menunggu kita, mau mendapatkan ilmu dari kita, mau mendapatkan siraman ilmu dari kita, mau mereka mendapatkan cara untuk benar-benar ubudiyah kepada Allah dan Rasulnya. Ya, karena kita lepas dari menuntut ilmu, karena kita sampai, sampai selesai tidak sempurna dalam menuntut ilmu. Maka daripada itu jangan sekali-kali kita berpikiran kalau menuntut ilmu ini menyenangkan bapak dan ibu, tapi ketahuilah kita sekarang ini menuntut ilmu untuk membuat kita di hati Rasulullah SAW juga sebagai syabakah untuk kita mendapatkan ilmu laduni juga tiada lain untuk menyelamatkan umatnya baginda Muhammad SAW. Bayangkan kalau apabila satu di antara kita mengajar sepuluh orang dari umatnya Rasulullah SAW, gimana kira dan itu yang kita raih, itu yang menjadi tujuan kita. Jangan kita merasa bahwa kita menuntut ilmu yang menyenangkan orang tua. Itu adalah suatu pemikiran yang licik, itu pemikiran yang pendek. Bukan seperti itu menuntut ilmu sebagaimana Imam Ghazali mengajarkan dalam kitabnya itu Hidayah yang telah kita baca bagaimana seseorang santri, seorang murid mereka dituntut untuk memperbaiki niat demi untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadikan ilmu yang selalu kita raih niatannya yang baik dan setelah ilmu tersebut kita capai sebagian ulama mengatakan aku mendapatkan ilmu atau mendapatkan fatah dari ilmu tersebut tidak lain ketika aku setiap kali menuntut ilmu aku berkata alhamdulillah seorang yang habis makan enak langsung alhamdulillah setelah kenyang Begitu juga beliau seorang arif bila mengatakan aku mendapatkan fatah dari ilmu karena ketika aku setiap mempelajari ilmu, setiap ngaji dengan guru, ketika aku tutup aku mengatakan alhamdulillah. Gimana? Ini lebih lezat dari makanan. Ini lebih nikmat daripada sekedar makanan. Maka aku lebih bersyukur banyak daripada sekitar-sekitar aku ketika diberi rezeki oleh Allah sebagai makanan. Ini kenikmatan dimana ketika saya tadi nggak tahu sekarang jadi tahu alhamdulillah ini nikmat ini karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang bersyukur, ketika dia dapat ilmu langsung mengatakan alhamdulillah, apa kata Allah Subhanahu wa taala? In syakartum dan ditambah kita udah dapat ilmu, syukur ditambah fatah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu kita juga seperti itu ketika untuk ilmu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, macam-macam syukurnya. Alhamdulillah masih dapat waktu untuk nyantri, alhamdulillah sehat, alhamdulillah dapat oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk berpikir, menghafal syukur dengan Allah Subhanahu wa taala mendapat semangat, dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. semoga Allah subhanahu wa ta'ala menselalukan kenikmatan ini semuanya Allah yudim alaina hadhihi ni'mah ila an namut semoga Allah Subhanahu wa taala mendawamkan ini kenikmatan sampai kita meninggalkan kita dunia yang fana ini amin ya rabbal ya rabbal alamin sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد ورضي الله تعالى نقول بحمد الله اجمعين الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله